yaitu wa Idrisu waliduhu. Idris adalah bapak beliau. Huwa Ibnu Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Asaib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Jadi namanya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' dan seterusnya hingga ke Abdi Manaf. Berarti Asy-Syafi'i itu dinisbatkan kepada kakeknya kakek-kakeknya yaitu Syafi'. Ayahnya Utsman. Kakeknya Muhammad, kakeknya Imam Syafi'i bernama Abbas. Dan Abbas ini memiliki kakek bernama Syafi'. Kemudian Muhammad ini Muhammad bin Idris dinisbatkan kepada Syafi' dan uh, sehingga masyhur disebut sebagai Asy-Syafi'i. Bahkan nama Asy-Syafi'i lebih masyhur daripada nama aslinya, yaitu Muhammad. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Imam Asy-Syafi'i lahir di Gaza ada yang mengatakan lahir di Askolan. Namun yang lebih masyhur beliau rahimahullah lahir di Gaza. Kemudian ibunya membawanya ke Makkah pada usia dua tahun untuk mendapatkan lingkungan yang terbaik bagi anaknya ini. Dan ketika itu beliau sudah dalam keadaan yatim. yakni tidak ada bapak. Kemudian pada usia tujuh tahun setelah beliau tumbuh usia tujuh tahun beliau telah menghafal Waalaikumsalam. Ah itu dia. Syukran, syukran Mas. Pada usia tujuh tahun beliau telah menghafal kasih akhwat juga. Bang Madi kasih akhwat dua atau berapa tiga. Pada usia tujuh tahun beliau telah menghafal Al-Qur'an. Kemudian pada usia sepuluh tahun beliau telah menghafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik, Imam Malik. Itu sebelum beliau berguru ke Imam Malik, datang ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik. Di usia masih belasan tahun ketika itu beliau datang ke Imam Malik. Dan Imam Malik mendapatkan beliau yang masih belia telah menghafal kitab Al-Muwatta. Dari situ beliau kagum. Dan memang ada juga imam lain yang telah menghafal Al-Muwatta yaitu Abdurrahman Al-Auza'i wafat pada tahun 198 Hijriah atau 194 atau 198 Hijriah <clears throat> Imam Al-Auza'i menghafal Al-Muwatta itu selama 40 hari sementara yang kita ketahui bahwasanya Malik menyusun kitab Al-Muwatta itu selama 40 tahun Nah, kemudian Imam Syafi'i telah menghafalnya pada usia 10 tahun. Kita lihat kitab Al-Muwatta seberapa tebal. Kitab Al-Muwatta itu adalah kitab yang dikarang atau ditulis oleh atau disusun oleh Imam Malik rahimahullah wafat pada tahun 179 Hijriah. Tujuannya adalah untuk mempermudah para pelajar mempelajari fikih dengan hadis jadi kitab Al-Muwatta itu sebenarnya mirip dengan kitab kalau kita sekarang kenalnya Buluhul Maram. Mirip dengan itu. Karena Al-Muwatta itu dimaksudkan isinya apa? Fiqih. Dimaksudkan dari isinya fiqih. Jadi fiqhul hadis atau hadisul fiqh. Yaitu fiqih hanya hadis dan hadis mengenai fikih saja. Itu Al-Muwatta. Kalau antum lihat kalau antum cari atau antum beli kitab Al-Muwatta baik terjemahan Dimulai dari kitab apa? Kitab As-Salat dan uh, kitab Mawaqit As-Salat, waktu-waktu salat. Dimulai dari itu. Kami Imam Bukhari mengawali dari Badul Wahyi. Ya, insyaallah uh, besok malam akan kita kaji insyaallah. Imam Muslim juga lain. Kemudian imam-imam yang lainnya semua tidak sekadar fikih saja yang dibahas dalam kitab-kitab hadisnya. Nah, uh, Imam Syafi'i belajar dari seorang alim yang bernama Muslim bin Khalid yang beliau adalah seorang mufti di tanah Mekah. Muslim bin Khalid ini dikenal dengan sebutan Az-Zanji, berarti Muslim bin Khalid Az-Zanji. Dan ketika beliau rahimahullah wafat itu banyak sekali manusia yang berlebih-lebihan dalam mengagungkan beliau. Imam Muslim bin Khalid Az-Zanjini beliau adalah mufti di Mekah dan ketika Imam Asy-Syafi'i masih di Mekah pada usia 15 tahun Muslim Az-Zanji ini mengizinkan Imam Syafi'i untuk menjadi mufti di Mekah. Bayangkan 15 tahun menjadi mufti. Jadi orang-orang boleh di, boleh bertanya pada Imam Syafi'i, kemudian Imam Syafi'i pun berfatwa dan fatwanya tersebut mu'tabar. Mu'tabar di kalangan mereka di tanah Makkah pada saat itu. Dikaitkan oleh Abu Bakar Ad-Dimyati wa kana radhiyallahu anhu yuqassimu al-laila ala thalathati aqsam thuluthun lil ilm wa thuluthun lis salah wa thuluthun lin naum. Imam Asy-Syafi'i membagi malam harinya, malam hari beliau menjadi tiga bagian sepertiga untuk ilmu, sepertiga untuk solat dan sepertiga untuk tidur. Jadi sepertiganya hanya untuk tidur, selebihnya imam belajar, imam naum. Tidur, uh, eh, imam belajar, imam solat. Kemudian beliau dihikayatkan juga pernah berkata, "Ma syabi'tu mundu sitta ashrati sana." Liannahu yuthaqilul badan wa yuqsi al-qalb Aku tidak pernah merasa kenyang perutnya, bukan bukan hati, bukan kolbunya. Aku tidak pernah merasa kenyang sejak berusia 16 tahun. Disebabkan rasa kenyang itu akan memberatkan badan dan mengeraskan hati. wayu yujlibun naum dan akan menjadikan atau menyebabkan tidur. wayu dhaifu sahibihi 'anil ibadah dan melemahkan pemiliknya akan ibadah. Dan beliau juga berkata, "Wa ma halaftu billahi fi umri la kadziban wala shadifan." Aku tidak pernah bersumpah dengan nama Allah sepanjang umurku, baik itu sumpah yang dusta atau sumpah yang jujur. Itu kata beliau rahimahullahu taala wa radiya Baik, jadi itu tentang sedikit tentang Imam Syafi'i. Kemudian kita teruskan. Wa Syafi'un huwa alladhi yunsabu ilaihil imam. Syafi' adalah kakek di mana beliau disebut keturunannya maksudnya beliau itu dinisbatkan kepada kakeknya kakek Syafi' wa aslama huwa wa abuhu as-sa'ib yauma badr Syafi' dan as-sa'ib ayahnya kedua keduanya memeluk Islam sejak perang Badar. Wa ulida imamuna radhiyallahu anhu sanata 50 wa mi'ah. Imam kita Syafi'i radhiyallahu anhu lahir pada tahun 150 Hijriah bertepatan dengan wafatnya tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Dan ada yang mengatakan bahwasanya tepat di hari Abu Hanifah wafat uh, tepat di hari Abu Hanifah wafat, Imam Syafi'i lahir. Ada yang meriwayatkan seperti itu, namun wallahu alam benar atau tidaknya bagaimanapun tidak ada istimewa ya terhadap hal itu ya. Tidak ada keistimewaan khusus terhadap hal itu. Dan alhamdulillah tidak ada diadakan Maulid Syafi'iyah, alhamdulillah. <laughs> Wa tuwfiya yaumal jum'ati Sal Kharajabin sanata arba'a sanata arba'in wa mi'atain dan wafat di hari Jumat akhir Recep tahun 204 Hijriah. Wafatnya di Mesir setelah beliau telah menegakkan madhabnya yaitu madhab qaul jadid beliau, perkataan baru beliau. Jadi ada qaul qadim yaitu sebelum beliau hijrah ke, ke, ke, ke Mesir. Itu qaul qadim perkataan lama dan dalam madhab syafi'i Jika dihikayatkan Qaul qadim dan qaul jadid Maka yang diambil adalah qaul jadid Bukan qaul qadim Sebagaimana kalau misalnya kita membaca kitab minhajul Talibin Karya Imam An-Nawawi di situ banyak sekali istilah wal qadimu bla bla bla, wal jadidu bla bla bla. Maksudnya perkataan Imam Syafi'i al qadim sebelum beliau hijrah ke Mesir itu seperti ini. Dan perkataan kodim beliau Jika ada hikayat perkataan jadidnya Maka perkataan kodim tidak dipakai Karena sudah diperbaharui dengan perkataan barunya Imam Ash-Syafi'i ketika di Mesir setelah sekitar tahun 199 Hijriah. Baik, kemudian wasammaituhu biqurratil ain. Mukhtasar ini kita lihat sebelum Fathul Mu'in kan ada Qur'atul Ain Ada sebelum Fathul Mu'in itu ada Qur'atul Ain, kitab, matan kecil, Qur'atul Ain karya beliau juga. Beliau menamakannya Quratul Ain. Samaituhu bi Qur'atil Ain bi bayani muhimmati ahkamiddin. Berarti nama kitab sebelumnya sebelum adanya Fathul Mu'in ini Qur'atul Ain bi uh, Qurratul Ain bi Muhimmatid Din namanya. Qurratul Ain bi Muhimmatid Din. Yaitu Qurratul Ain dengan penjelas dengan hukum-hukum agama yang penting. Itu artinya. Qurratul Ain kalau kita maknai apa? Qurrah ada qarra yuqirru iqrar. Artinya apa artinya? Ikrar artinya apa ikrar? Hah? Hah? Janji mengikrarkan. Bisa bermakna itu namun asalnya bukan janji namanya. Ikrar itu isbat, menetapkan. Mengikrarkan artinya menetapkan ya. Mengikrarkan artinya menetapkan, ingat. Kita dimaknai di Indonesia menjadi menjanjikan. Dan janji adalah ketetapan sebenarnya. Nah, qurratul lain dimaknai oleh Ibn Manzur dalam lisan Arab adalah mastaqarrat bihil ain. Istaqarra yastaqirru artinya tetap. Berarti qurratul ain apa yang membuat mata tetap padanya. Apa yang membuat mata terus memandangnya gitu. Oleh karena itu jadikanlah keturunan kami sebagai qurratul ain Jadikanlah keturunan kami, anak-anak kami sebagai yang membuat mata kami itu senang melihatnya. Itu maksudnya, qurratul ain. Hmm. Jadi kalau misalnya antum menamai anak qurratul ain bukan berarti bola mata. Hmm. Bola mata itu pakai ka atau ko. Hah? atau kuroh. Ya cari sendiri di kamus. <laughs> Masa namanya anaknya bal-balan, bola. Kurotul kodam, bola. Seperti teman saya, lulusan ah, waktu di pesantren, waktu masih liburan. Pak bibinya melahirkan kemudian minta teman saya ini untuk menamakan anak. Namakan dong namanya. Dia orang Jawa Madiun. Ya udah, Kuratul Kodam. nggak tahu, ya udah madiun itu. Akhirnya kemudian berhari kemudian sebelum diresmikan nama ditanya, Kuratul Kodam artinya apa? Bal-balan. Wah, wow, langsung ditahdir dari empat penjuru mata angin. Iya, kemudian Qurratul Ain bi bayan muhimmat al-din Intakhabtuhu. Intakhabtuhu artinya saya telah memilihnya. Makanya kalau pemilu dalam bahasa Arab artinya intikhobat. Intikhobat al-ammah, nah pemilu. Wa hadha syarah min al-kutub al-mu'tamadah. Dan ini adalah kitab-kitab pegangan dan kitab syarah ini dari kitab-kitab pegangan yang mu'tamadah yaitu yang madhab syafi'i bisa bersandar padanya yang dianggap oleh madhab syafi'i nah di sini insyaallah kita akan sedikit membahas tentang madhab karena tadi kita sudah berbicara tentang madhab imam atau imam syafi'i Di sini ada sesuatu yang sebenarnya perlu dikritisi oleh kita sebenarnya oh, dari perkataan Abu Bakar Ad-Dimyati dan Hasyiat I'anatul Talib itu. <clears throat> Tanbih, perhatian. Kullun minal a'immatil arba'ati 'ala shawab wa yajibu taqlidu wahidin huma Setiap dari imam yang keempat itu berada di atas kebenaran. Ini kalimat yang mujmal. Maksudnya masih global. Apa maksudnya? Apakah mereka mutlak selalu benar atau memang mereka manhajnya manhaj dan usul madhab mereka pasti benar? Dan jika memang semua dari mereka pasti benar, mengapa mereka empat madhab? Kenapa nggak satu saja? Atau di sini meyakini bahwasanya mereka tidak punya kesalahan dalam bermadhab, maksudnya dalam berpendapat. Dan itu jika dikatakan iya tidak ada kesalahan, nah, ini batil. nggak bisa. Pasti diantara imam keempat tersebut memiliki kesalahan sebagaimana manusia dan ulama sebelumnya. Sahabat tidak ada yang maksum, apalagi para imam mazhab. Dan kenapa mazhab ini terkenal, empat ini terkenal? Masih ada sampai sekarang. Karena pengikutnya masih ada. Andai pengikutnya tidak ada, ya sudah. Sebagaimana mazhab Daud Al-Zahiri pengikutnya sekarang sudah tidak ada. Jadi mazhab itu sudah tidak ada sekarang. Juga mazhab lain, mazhab Al-Auza'i, mazhab Sufyan Ats-Tsauri, mazhab Al-Laits bin Sa'ad dan lain-lain. Ishaq bin Rahawi, gurunya Imam Al-Bukhari, memiliki mazhab sendiri. Tak maksudnya pendapat sendiri dalam bidang fikih. Namun mereka sampai sekarang tidak ada dinamakan mazhab Laifi, mazhab Auza'i, mazhab Ats-Tsauri dan lain-lain mazhab Rohawi atau mazhab Ishaq. Nah, ini menunjukkan bahwa saya sebenarnya mazhab itu tidak terbatas pada empat ini saja. Sehingga perkataan wa takli taqlidu wahidin minhum di sini yajibu. Ini perlu diterangkan maksud dari wajib di sini wajib untuk bertaklid pada seorang dari mereka. Kalau misalnya semuanya ada pada kebenaran, mengapa tidak diwajibkan taklid pada keempat-empatnya? Kenapa di sini disebut satu saja? Hah? Baik. Wala yajuzu taklidu ghairihim fi ifta'in au qada'in. Dan tidak boleh bertaklid kepada selain mereka dalam berfatwa atau keputusan. Berarti kita harus mengikuti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik atau Imam Abu Hanifah. Selain mengikuti mereka tidak boleh. Bagaimana? Susah nggak? Hah? Susah kan? Susah. Mau antum seperti itu? Kalau misalnya antum berkata misalnya Syekh Syekh siapa gitu Syekh Fuji misalnya berkata suatu hukum dan beliau dan dia berdalil dan benar pendalilannya dalilnya valid secara sanad dan juga pendalilannya sahih kemudian apa yang beliau tetapkan apa yang dia tetapkan ternyata menyelisihi empat imam mazhab mana yang kita pilih Nah, sementara empat imam mazhab ternyata salah pendalilan. Apa yang diyakini? Yang benar. Yang benar. Bukan karena empat imam mazhab itu, tapi mana yang ternyata itulah benar di sana. Andai saya puji ya. Ini saya contoh paling rendahnya. Hah? Walaupun sebenarnya contoh tersebut hampir bisa sulit masuk akal ya, tapi ini menunjukkan maksud saya adalah kita menerima kebenaran dari pihak manapun, bahkan dari orang kafir sekalipun. Jika bi, jika dia berkata tentang kebenaran, maka kita terima. Selama kebenaran itu tidak dicampuri, dibaluti dengan syubhat dan kebatilan. Apakah wajib untuk bermadhab? Atau apakah wajib untuk mengikuti madhab atau salah satu madhab yang empat? Saya saya nggak bawa bukunya, sebuah buku pesantren Lirboyo. Fatwa-fatwa para ulama atau para kiai yang tidak satupun dari fatwa tersebut berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Melainkan berdalil dengan hasyat ya'anatul talibin, kifayatul akhyar, al-qalyubi, raudatul talibin, al-majmu' dan hasyat al bayyuri kemudian hasyat al-bujairami, tuhfatul habib, tuhfatul muhtaj, nihayatul muhtaj, mughnil muhtaj, dan lain-lain. Kitab-kitab suci semuanya yang sebenarnya sederajat dengan kitab ini dan kitab ini sama-sama kitab yang karangan manusia ulama dan seperti ulama sendiri walaupun nilai masing-masingnya berbeda sesuai dengan kadar keagungan masing-masing ulama tersebut tetapi kenapa dari ratusan atau puluhan pertanyaan soalan kenapa jawabannya itu selalu dengan nas kitab fikih atau kitab akidah yang dekat dengan Asyairah dan juga fikih Syafi'i saja. Kemudian mana sikap sikap mereka tentang dalil? Dan di dalam salah satu fatwa, apakah wajib apakah harus bagi kita untuk bermazhab? Jawabannya apa? Jawabannya dari di buku itu. Saya nggak bawa saya. Wajib bagi bagi kita semua untuk bermadhab Salah satu dari madhab imam yang empat Dan ini tidak benar. Tidak benar, namun bisa kita rinci dan bisa kita kurangi sedikit kadar keburukan kalimat itu. Saya ambil dari sebuah kitab. Karangan Ustaz Firanda Amir Abidin, LCMA dan sebentar lagi dokter insyaallah dokter insyaallah tercelana tercelanya tercelana <laughs> tercelanya fanatik malam. Kitab ini bagus ya. Kalau misalnya antum mau beli silakan. Ya. Anda lupa harganya berapa, tafadhol antum mau beli atau mau nitip atau mau gimana terserah. Kitab Anda nggak tahu lupa harganya berapa. Ini bagus, judulnya Ajaran Mazhab Imam Asy-Syafi'i yang ditinggalkan. Tercelanya fanatik mazhab. Sebagian pengikut mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa seseorang jika bermazhab Syafi'iyah maka tidak boleh keluar dari mazhab tersebut. Berarti seolah-olah mazhab tersebut seperti jaring laba-laba yang tidak diizinkan oleh imamnya atau pemiliknya untuk keluar. Dan untuk zaman modern, hal seperti ini, peraturan seperti ini sangat mengekang dan sulit untuk diterima oleh orang-orang seperti kita alhamdulillah yang hidup di dunia nyata dan dunia maya. Sulit karena bagaimanapun juga independensi juga kita memiliki ikhtiar masing-masing. Kemudian Hal ini tentu merupakan keyakinan keliru yang tidak pernah diajarkan oleh imam-imam Asy-Syafi'i, pendiri mazhab itu. Bahkan petua-petua beliau Asy-Syafi'i menunjukkan larangan beliau untuk bertaklid buta kepada beliau. Taklid buta di sini maksudnya apa? Apa yang dikatakan oleh beliau selalu diterima. Itu namanya taklid buta. Ya, itu namanya taklid buta. Namun hal yang aneh di Arab Saudi. Ini ada cerita dari beliau, Habibullah. Hal yang aneh di Arab Saudi pada musim haji dan Umroh. Beliau sering mendengar fatwa-fatwa aneh dari sebagian kiai kita yang berfatwa kepada jamaah haji dan umroh agar mengubah madhab mereka sementara pada saat tawaf yaitu yang asalnya dari madhab syafi'i untuk sementara secara temporary ke madhab Hanbali berarti berganti madhab dulu bertakiyah dulu kan? Perubahan madhab ini terpaksa mereka lakukan agar wudhu mereka tidak batal jika bersentuhan dengan wanita pada saat tawaf di tengah keramaian. Kalau anda tahu, madhab Syafi'i menetapkan bahwasanya bersentuhan dengan wanita membatalkan wudhu. Nah, itu masyur sejak kita kecil kan, masyur. Walaupun ada perbedaan pendapat di dalam mazhab Syafi'i ya. Di antaranya yang masyur di mazhab Syafi'i adalah secara mutlak bersentuhan dari segi apapun itu membatalkan wudhu. Namun sebagian di antaranya Abi Suja al-Asbahani dan lain-lain menetapkan bahwasanya yang membatalkan wudhu itu jika bukan mahram syaratnya jika bukan mahram dan juga tidak dengan perut tangan. Jadi kalau misalnya bersentuhan muka misalnya, enggak wudhu. wudu. Adapun kalau Imam Malik rahimahullah berpendapat apa? Menjama antara banyak ini ya, ya, banyak dalil. Kalau Imam Malik jika bersentuhan dengan adanya syahwat maka membatalkan, jika tidak tidak. Begitu. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i tadi apa? Bersentuhan secara mutlak membatalkan wudu jika bukan mahram, jika bukan mahram. Sedang pada mazhab Hanbali tidak. Dan dalam kasus ini anak pribadi mengikuti mazhab Hanbali. Wallahu a'lam. Bahkan di antara mereka yaitu apa? Kiai ada yang berijtihad sehingga proses perubahan mazhab tersebut membutuhkan lafal nilai-nilai niat yang khusus. Nawa nawaitu an ughayyiru madhhabi. Aku berniat untuk mengubah madhabku temporary sementara. Dan juga sebagian mereka terpaksa berwudu ala madhab Hanbali Wahabi. Gimana berwudu ala madhab Hanbali? Di antaranya adalah kaum madhab Hanbali mewajibkan bismillah sebelum berwudu. Itu madhab Hanbali. Walau alam kalau alam pribadi mengikuti mazhab Syafi'i untuk yang kasus ini bahwasanya berwudu tidak diwajibkan namun disunahkan untuk apa namanya melakukan tasmiyah. Hal ini yaitu istihad mereka tentu menunjukkan sikap tidak konsekuen dan tidak konsisten dengan pernyataan mereka tidak boleh keluar dari mazhab Syafi'i. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lihat lingkungan kita atau eh, bagian dari kiai dan para muridnya, apa yang mereka inginkan dari bermazhab? Sehingga mereka seringkali menyuruh atau memotivasi dengan keras agar kita semua bermadhab Dan mencela ketika kita madhabnya nggak jelas. Ya kan, dokter? Said Ramadan Al-Buti mengatakan bahwasannya tidak bermadhab kepada madhab yang empat itu merupakan suatu kebid'ahan zaman sekarang. Tidak bermadhab dengan madhab yang keempat, salah satu madhab empat itu merupakan kebid'ahan zaman sekarang. Yang mana perkataan tersebutlah yang bid'ah sebenarnya. Nah, kalau misalnya kita bermadhab Hanafi misalnya, akan dicela Ya kan? Ngapain Muhammad Hanafi? Hanafi itu di Pakistan, di Rusia, di mana? Ini Indonesia, Bung. Oke. Kita bermazhab Maliki. Enggak diredoi. Maliki itu ente tinggal di Maroko, Spanyol sana. Maliki. Bukan di sini tempatnya. Oke, kita bermazhab Hanbali. Antum Wahabi antum ini. Ya udah bermazhab Syafi'i dah. Nah, gitu dong. <laughs> Terus ya udah, mata antum Syafi'i. Secara akidah antum ikut siapa? <laughs> Intinya ujungnya harus ikut Ash'ari Maturidi. Dan mata pikirnya Syafi'i. Jadi sekarang siapa yang sebenarnya memaksa orang? Siapa bukan kita kan? Hah? Imam Syafi'i melarang sikap bertaklid buta kepada beliau. Dalam tahrik ta, dalam tarikh dimash diriwayatkan yang artinya Beliau berkata yang artinya tidak seorang pun kecuali ada sunnah Nabi yang luput darinya. Maksudnya apa? Mamin ahadin illa wa tadhhabu alaihi sunnatun li Rasulillah wa ta'zubu anhu. Maksudnya apa sih? Bahwasanya tidak tidak ada satu orang di dunia ini yang mana dia bisa uh, meraup seluruh sunnah Nabi. Ada ilmu yang terluput darinya. Karena manusia bukan yang maha tahu, kan? Maka bagaimanapun aku berpendapat dengan suatu pendapat atau aku meletakkan suatu kaidah usul, ternyata ada sunnah Nabi yang menyelisihi perkataanku, maka pendapat yang benar adalah apa yang disampaikan oleh Rasul. Beliau dari awal sudah mengklaim manusia itu tidak ada yang mengetahui seluruh sunnah Rasul. Sehingga mungkin saja dia berkata sesuatu yang mungkin bertabrakan dengan sunnah Rasul. Dan jika memang sudah diketahui bertabrakan dengan sunnah Rasul, maka mana yang wajib ditinggalkan perkataan manusia biasa? Kembali ke sunnah Rasul. Itu ajaran siapa? Imam Syafi'i. Yang sebenarnya seringkali dilanggar oleh beberapa kalangan dari Syafi'i. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Raudhatul Talibin. Kitab Raudhatul Talibin itu sekitar 11 atau ada juga cetakan 9 jilid Isinya adalah perbandingan madhab fiqih antara madhab syafi'iyah saja. Maksudnya semua yang ada di kitab Raudhatul itu adalah ikhtilafat atau perbedaan-perbedaan pendapat ulama Syafi'iyah saja dalam semua perkara fiqhiyah. Misalnya dalam perkara apakah kotoran atau tinja Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu eh, najis atau tidak Nah, para ulama Syafi'i berbeda pendapat. Nah, ini ini sesuatu perkara yang sebenarnya tidak ada manfaatnya sebenarnya. Tapi dimasukkan dalam Raudatul Talibin. Banyak itu perbedaan pendapat dalam fikih Syafi'i saja. Ini menunjukkan bahwasanya tiap mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali tiap-tiapnya itu tidak seragam dalam satu mazhab, tidak mesti semua perkataannya seragam. Bahkan Imam Ahmad pun kadang diriwayatkan sampai empat perkataan yang saling berbeda dalam satu kasus dari Imam Ahmad saja. Diriwayatkan oleh para murid-muridnya. Baik diriwayatkan oleh Abu Dawud atau yang lainnya. Nah, itu dalam mazhab. Dan mazhab itu buatan siapa? Manusia. Sehingga tidak ada mazhab yang maksum. Barang siapa yang mewajibkan untuk bertaklid pada satu mazhab tertentu dan tidak boleh keluar darinya, itu sama saja dengan memaksudkan mazhab tersebut. Begitu juga dengan barang siapa yang mengatakan Imam Syafi'i wajib untuk diikuti tanpa boleh kita menyelisihi perkataannya itu sama saja menderajatkan beliau sebagai Rasulullah. Dan itu tidak boleh. Nah, kalau misalnya diyakini seperti itu sederajat, maka itu bisa kufur. Tapi uh, insya Allah ini hanya sebatas klaim dan tidak sampai ke sana mudah-mudahan. Dalam Raudatul Talibin, Ustaz Firanda eh, hafizahullah menukil perkataan yang cukup panjang dan beliau kemudian menyimpulkan beberapa poin dari perkataan Imam An-Nawawi dalam Raudatul Talibin yang berikut kesimpulannya. Satu, pembicaraan mayoritas para ulama tentang kewajiban mengikuti mazhab tertentu adalah tertuju pada orang awam yang tidak mengerti akan dalil. Ya. Jadi memang ada sebagian beberapa ulama yang memfatwakan wajib bermadhab. Tetapi ada maksud dari itu semua dan ada tujuannya. Dan untuk siapa fatwa tersebut? Untuk orang-orang awam yang tidak mengerti dalil dan juga tidak mengerti bagaimana menggunakan dalil sehingga mendapatkan rincian hukum dari dalil. Adapun kalangan tulabul ilm atau fuqaha atau mujtahidin mereka memiliki kafaah ilmiah, kecukupan, kecukupan ilmiah untuk beristinbat dari dalil-dalil sehingga tidak diwajibkan atasnya bermadhab. Bahkan bisa saja bermadhab sendiri sesuai dengan ijtihadnya. Tetapi untuk orang awam yang tidak paham apa-apa, maka wajib baginya untuk memilih atau menggunakan satu mazhab. Tapi itu ada alasannya. Bukan pada setiap orang yang mengerti dalil, terlebih lagi yang telah mencapai derajat ijtihad. Karena yang telah mencapai derajat ijtihad berarti sudah memiliki kemampuan untuk menimbang dari dalil, mentarjihnya, mengetahui nasib mansuhnya, kemudian menjamaknya atau menjamaknya dan sebagainya. Untuk mereka ini tidak diwajibkan bermadhab tertentu. Kecuali yang dinukilkan dari Abu Hasan Ilkiah, salah satu ulama madhab syafi'i, yang mengharuskan untuk terikat kepada madhab tertentu bahkan wajib bagi orang yang telah mencapai derajat ijtihad dan ini salah ini salah Allah Taib yang kedua poin kedua bahwa para ulama yang mewajibkan seorang awam untuk mengikuti madhab tertentu itu sebabnya apa? Karena mengkhawatirkan orang awam tersebut akan mencari-cari dan memilih pendapat-pendapat yang soft, ringan dari berbagai mazhab sesuai hawa nafsunya. Itu maksudnya di situ. Ngerti? Maksudnya di situ. Kenapa para beberapa ulama memfatwakan wajib bagi orang awam untuk bermadhab? Karena begini, orang awam tuh nggak tahu dalil, nggak bisa mengambil kesimpulan dari dalil. Kalau mereka tidak dibatasi dengan madhab, tidak dikata diharuskan strict dengan satu madhab, mereka akan milih-milih mencaplok-caplok. Oh, madhab Hanafi enak nih, ambil ah. Syafi'i, wah enak nih, ambil ah. Hanbali, oh keras, nggak usah ah. Wahabi, wah ini orang dan seterusnya. Makanya orang-orang awam diwajibkan oleh beberapa ulama ini untuk bermazhab. Dan itu alasannya seperti itu. Tetapi jika tidak dengan alasan seperti ini, sebenarnya asalnya batil lah perkataan ini. Asalnya batil. Tapi ditakutkan jika orang-orang awam bakal memilih. Dan untuk zaman sekarang perkataan ini tidak bisa. Kenapa? Karena orang-orang awam sekarang pun sebenarnya mereka walaupun awam, mereka punya info yang banyak. Beda dengan zaman dulu di masa nenek-nenek kita masih belum menjadi nenek-nenek. Belum ada kitab-kitab banyak seperti ini. Kitabnya bukan sekuning ini, kuningnya merusak mata dan yang lain-lain susah mencari guru pun susah dan sekarang guru mencari murid juga susah <laughs> nah kalau pada zaman dulu mungkin perkataan seperti ini mungkin karena apa karena mungkin yang datang misalnya dalam kitab misalnya yang dibaca adalah kitab yang Kifayatul Akhyar misalnya dalam kitab Kifayatul Akhyar ada sedikit perbandingan antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i Kemudian ada sedikit perbandingan, sedikit kadang-kadang ada perbandingan dengan mazhab Maliki atau Hanafiyah. Kemudian melihat, oh mazhab Hanafiyah ini enak nih. Kalau oh, udah anak langgar aja lah, nggak usah ikut Fitul Akhir, nggak usah ikut Syafi'iyah, ikut Hanafiyah. Nah, itu pada zaman dahulu. Dan kabar tersebut ya cuma itu aja mereka dapat. Ah, pun sekarang bahkan sekarang ini merupakan gerakan ah, sebuah gerakan reformasi menurut anak gerakan reformasi dalam perbandingan mazhab. Sekarang nggak banyak orang yang menisbarkan diri pada mazhab ini aja kan. Justru buat artikel-artikel itu yang penting dalilnya ada, ya kan? Apakah mereka mengatakan e, eh, mazhab saya ini gitu, kemudian baru dalil ini jarang sekarang. Tapi sekarang justru yang banyak di internet apa? Yang masyhur dan yang laris, yang penting dalilnya apa, bukan yang penting mazhabnya apa. Dan ini yang lebih baik sebenarnya. Nah, untuk orang-orang zaman sekarang nggak nggak harus mengikuti perkataan wajib untuk ikut mazhab dan sebagainya. Yang penting yang diwajibkan ikut dalilnya. Ada dalilnya apa enggak? Kalau ada dalilnya, alhamdulillah. Kalau misal salah pendalilannya dan kita tidak kesalahannya, yang salah adalah orang yang membuat artikel, bukan kita. Namun kita jika tahu bahwa bahwasanya kesalahan dalam pendalilan, pendalilan jangan kita ikuti. Begitu aja. Nah, jadi kekhawatiran namun kekhawatiran itu juga ada pada sekarang yaitu mencomot-mencomot pendapat-pendapat itu ada. Tetapi kalau sekarang orang itu lebih cerdas. Maksudnya lebih banyak mendapatkan info. Ketiga, poin ketiga. Pendapat yang dipilih oleh imam An-Nawawi sebagaimana yang ditunjukkan oleh dalil bahwa tidak wajib bagi seorang awam untuk mengikuti madhab tersebut. Itu Imam Nawawi yang berkata. Imam An-Nawawi merupakan muhakib madhab Syafi'i Hah? Wafat pada tahun 676. Kalau misalnya Imam Ar-Rafi'i, jadi ada muhakkik yang kategori pertama yang terbesar yaitu Imam Ar-Rafi'i dan juga Imam Nawawi hidup pada abad 6 Hijriah. Imam Ar-Rafi'i lakopnya adalah Abu Qasim. Abu Qasim. Nah, Imam Ar-Rafi'i ini beliau wafat pada tahun 520 sekian. Kemudian datang Imam Nawawi wafat pada tahun 576. Afwan. Imam Ar-Rafi'i 620 sekian, adapun Imam Nawawi 676. Nah, mereka berdua muhakik mazhab yang mana para ulama Syafi'iyah setelah mereka berdua menciptakan kitab kalau Imam Ar-Rafi'i kitabnya namanya yang ringkas Muharrar namanya. Muharrar kemudian diringkas oleh Imam Nawawi menjadi Minhajut Thalibin. Imam Ar-Rafi'i juga mempunyai kitab bernama Fathul Aziz atau beliau namakan Al-Aziz sebenarnya Al-Aziz. Namun para ulama kemudian menambahkan tulisan Fath sebelum Al-Aziz. Karena apa? Karena Al-Aziz itu kata sebagian ulama merupakan nama yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala sehingga dinamakan Fathul Aziz. Kitab Fathul Aziz karya Ar-Rafi'i kemudian ditalkhis atau diringkas oleh Imam An-Nawawi dan ditalik dikomentari beberapa diubah sedikit dan diedit sedikit oleh Imam Nawawi menjadi Raudatul Talibin. Ya, Raudatul Talibin. Nah, dari kitab-kitab itu Al-Muharrar, Fathul Aziz, kemudian datang Minhajut Talibin, Raudatul Talibin, empat kitab itu merupakan kitab tahqiq madhab Syafi'i yang mana semua ulama setelahnya itu sebenarnya mereka diwajibkan untuk baca kitab itu dan tidak keluar dari fatwa-fatwa mereka berdua. Dan juga ada kitab Al-Majmu' Syarah al muazzab Namun sebenarnya kitab itu tidak sampai habis oleh Munawi. Sebenarnya kan diteruskan oleh lainnya, dua imam dan yang terakhir adalah Imam As-Subki. Nah, eh, itu muhakik yang pertama, muhakikun atau muhakikon yang pertama, tingkatan pertama. Jadi pendapat Imam Nawawi kalau dalam madhab syafi'i itu adalah pendapat yang dikeramatkan sebenarnya sehingga sebenarnya tidak layak untuk dilanggar dalam madhab syafi'i ya walaupun setelahnya pada abad ke-9 datang dua ulama besar yang merupakan muhakik madhab juga muhakik final final muhakikin yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami yang merupakan guru dari penulis kitab Fathul Muin Al-Maribari Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga ada Asyihab Ar-Romli. Ibnu Hajar Al-Haytami kalau kita kenal, juga ada Romli. Ar-Romli pengarang kitab Nihayatul Muhtaj dan juga Ibnu Hajar Al-Haytami pengarang kitab Tuhfatul Muhtaj. Dua kitab Tuhfatul Muhtaj dan Nihayatul Muhtaj itu adalah kitab syarah terhadap kitab yang bernama Minhaj At-Talibin karya Manawi yang tadi saya ceritakan. Jadi Minhaj At-Talibin itu tidak segini, tidak sampai segini Minhaj At-Talibin. Matan, matan. Kayak seperti Umdatul Fiqihnya Ibnu Kudama. Atau kayak Zadul Mustaqninya uh, siapa? Saya lupa. Saya lupa namanya. Nah, itu Minhajul Talibin kitab karangan Imam Nawawi. Kemudian disyarah oleh banyak sekali ulama. Di antaranya tadi Syihabuddin Ar-Ramli Nihayatul Muhtaj. Kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami Tuhfatul Muhtaj. Ada juga Jalaluddin Al-Mahalli namanya Kanzur Raghibin. Ada juga Al-Khatib asy syarbini atau Asy-Syarbini nama kitabnya Mughnil Muhtaj. Dan juga masih banyak lainnya untuk kitab Minhajul Talibin. Nah, pendapat Imam Nawawi orang awam itu tidak wajib bermadhab. Akan tetapi boleh bagi orang awam untuk meminta fatwa kepada ulama yang ia kehendaki apapun madhabnya itu. Meskipun demikian, Imam Nawawi memberi persyaratan bahwa orang awam awam tersebut tidak boleh mengikuti hawa nafsunya dengan bebas memilih dan mengumpulkan pendapat-pendapat yang paling ringan dari berbagai madhab. Ya. Jika dari internet, misalnya kita sebagai orang awam mencomot banyak, oh ini mendapat pendapat boleh, ini tidak boleh, boleh. Ah, pilih yang boleh aja. Semua seperti itu. Nggak boleh, ya gitu nggak boleh. Lihat juga mereka dalilnya apa. Mana yang lebih kuat dan mana yang lebih meyakinkan atau mana yang lebih soleh. Itu juga di dalam Ibnu Qudam dalam Raudatul Nafir Nazir juga mengatakan kalau misalnya seorang awam bertabrakan di depannya dua pendapat ulama mujtahidin yang sama-sama mujtahid, maka carilah atau ambillah yang menurut dia orangnya tersebut lebih soleh dan lebih waro, artinya lebih hati-hati dalam berfatwa. Begitu. Jangan pilih apa yang seenaknya. Nah, Ustaz Firanda berkatakan, pendapat yang dipilih oleh alimah Menawi inilah yang benar, yang ditunjukkan oleh dalil dan akal sehat ditunjukkan oleh dalil. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ketiadaan dalil untuk mengikuti mazhab tertentu. Itu dalilnya. Akal sehat. Akal sehat apa yang menunjukkan bahwa saya tidak diwajibkan untuk bermadhab? Akal sehat yang menunjukkan kita tahu dalam akal bagi akal sehat kita atau akal sehat kita di jantung bahwasanya tidak ada manusia yang maksum ya kan? Kalau misalnya mewajibkan madhab tertentu itu menunjukkan bahwa saya kita wajib untuk mengikuti yang tidak maksum. Dan itu salah, tidak benar. Tetapi yang wajib bagi kita adalah mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagaimana di surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu Allah wa atti'ur rasul. Gak ada di situ ati'u madhab fulan, tidak ada. Bahkan disebut wa ulil amri minkum Wa ulil amri minkum ada yang memasukkan pemimpin, ada yang memasukkan ulama. Yang lebih roja adalah ulama. Tetapi ulama ulamanya tidak tertentu, melainkan ulama secara umum. Tidak tertentu pada mazhab empat tertentu, enggak ada mazhab empat tertentu dan sebagainya Nah, kemudian mengharuskan seseorang untuk mengikuti mazhab tertentu melazimkan bahwa mazhab tersebut adalah mazhab yang masum tidak ada kesalahannya dan ini salah. Hal ini juga bertentangan dengan wasiat para imam madhab. Wasiat para imam madhab apa? Agar jangan mengikuti perkataannya jika bertentangan dengan dalil. Nah, sekarang juga kita pikirkan. Ada Imam Abu Hanifah di Persia. Ada Imam Malik di Hijaz, tepatnya di Madinah. Di zaman yang sama. Baik. Kenapa Imam Malik tidak mengikuti mazhab Ibnu Abi Hanifah? Itu pertama. Kemudian lahirnya Imam Syafi'i 150 Hijriah. Hmm. Kemudian berguru pada Imam Malik. Pertama-tama sebelum ke Hanafiyah. Belajar pada Hanafiyah. Berguru pada Imam Malik. Kemudian belajar pada madhab Hanafiyah. Berarti dua madhab beliau pelajari. Pertanyaannya, kenapa Imam Ash-Syafi'i tidak mengikuti mazhab Malik saja? Hah? Kenapa harus bikin mazhab sendiri baru? Nah, seharusnya kan ikut mazhab sebelumnya. Kenapa bikin baru? Ya enggak. Nah, Imam Ahmad adalah murid dari Imam Malik. Dan ternyata mazhab Imam Ahmad independen lagi. Sehingga menjadi empat. Kemudian datang Daud Al-Zahiri, mazhab baru lagi. Begitu. Dan apakah Imam Syafi'i mengatakan pada Imam Ahmad, kamu harus ikut mazhab saya saja? Enggak. Apakah Imam Malik mengatakan kamu jangan pernah berguru sama Abu Hanifah, ikut mazhab saya saja? Enggak pernah. Sekarang kenapa kok misalnya ulama biasa yang enggak sampai mereka tarafnya kamu harus ikut fulan fulan fulan. Nah, dan itu nggak terjadi pada mereka saja atau imam kiai-kiai eh, dan sebagainya. Ya mungkin pada ustadz-ustadz yang masyhur dan dianggap sebagai mereka yang mungkin bermadzhab salaf dan sebagainya. Harus ikut ustadz fulan, ustadz fulan, jangan pernah ke ustadz fulan, jangan pernah ustaz fulan, ustadz fulan begini, ustadz fulan begitu. Padahal penilaian beliau atau penilaian mereka hanya berdasarkan kira wa perkataan oh ana dengar sami'tu haddatsani bla bla bla bla an bla bla bla bla bahwasanya dia menurunkan celana di bawah mata kaki sehingga jangan sampai berguru padanya atau misalnya jenggotnya agak berwarna tasyabuh dengan penyanyi System of Down misalnya. <laughs> Oke, kemudian empat madhab yang masyhur munculnya kapan? Belakangan dan tentunya di zaman para sahabat dan tabi'in itu mana ada? Tidak ada. Kalau misalnya mewajibkan empat mazhab itu, kenapa nggak sekalian mewajibkan bermadhab dengan madhab sahabat yang lebih mulia dari mereka Radiyallahu anhum Hah? bukannya para sahabat justru sebenarnya lebih paham ya enggak tapi kemudian dibantah bahwasanya Imam Syafi'i dan kawan-kawan memiliki usul kaidah-kaidah yang memudahkan kita Nah, memudahkan. Di sini memudahkan bukan berarti mewajibkan untuk mengikuti yang memudahkan tersebut ya. Kita mengambil mengambil apa yang mereka katakan, tapi kita tidak terkait dengan mazhab mazhab tiap mereka. Wallahu a'lam. Nah, itu dari perkataan beliau. Dan juga Imam Syafi'i sendiri. Di antara ketidakmaksuman Imam Syafi'i dan juga bahwasanya beliau juga manusia bahwa kenyataan bahwasanya beliau memiliki kaul kodim dan kaul jadid. Perkataan yang lama dan perkataan yang baru. Hmm. Berarti beliau istihad basyari, manusiawi. Dan ini menunjukkan tidak wajibnya kita untuk berpatuk pada beliau semata. Bahkan justru orang yang mengatakan kita wajib mengikuti Syafi'i sendirinya pun tidak mengikuti Syafi'i dalam beberapa perkara. Nah, makanya ditulis kitab <laughs> ajaran madhab Imam Syafi'i yang ditinggalkan. Ini untuk siapa? Untuk orang-orang yang mewajibkan madhab Syafi'i. Tapi mereka meninggalkan beberapa ajaran Imam Syafi'i. Kenapa? Mewajibkan orang lain, sedangkan sendirinya juga melakukannya. Hah? Ya, seperti itu. Uh, sudah jam segini dan sebenarnya ada pembahasan tentang ru'yatullah yang kita akan menanggapi tentang sebuah keputusan dalam kitab I'anatul Talibin bahwasanya melihat Allah di dunia itu mungkin Kita insya Allah akan kita bahas depannya dan itu uh, dekat dengan madhab dan itu bukan madhab al-sunnah ya bukan madhab al-sunnah yang mengatakan ah, kalau misalnya madhab ada mu'tazilah ada juga madhab asyairah dan maturidiyah kalau mu'tazilah mengatakan Allah tidak dilihat di dunia ataupun di akhirat mu'tazilah itu menafikan hadis yang sahih atau makna dari hadis sahih ya kemudian asyairah dan maturidiyah mengatakan yang lebih dekat dengan ini mengatakan bahwasanya Allah mungkin dilihat namun tidak dilihat dengan mata kepala melainkan dengan mata hati. Ya, insya Allah akan kita bahas. Adapun ahlu sunnah mengatakan Allah tidak dilihat di dunia, namun dilihat di akhirat. Hah? Dan juga insya Allah kita akan membahas tentang beberapa dalil mereka dan sedikit bantahan akan dalil mereka insya Allah di hari Rabu insya Allah. Tadi Ana minta maaf untuk yang datang misalnya sekolah hadis karena memang waktunya tidak bisa sehingga terpaksa diliburkan dan mudah-mudahan lain kali tidak ada peliburan mudah-mudahan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu